Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilat Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz Hafizallahu Ta'ala Sekarang kita masuk pada poin ke-38 Yang megang kitab aslinya atau fotokopiannya halaman 49 Bagian yang terakhir itu Al-Imam atau Hawi Rahimullah berkata Wa ta'ala anil hududi wal ghayati Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari batasan-batasan. Wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Allah juga maha tinggi dari anggota badan atau dari alat-alat atau anggota badan sebagaimana makhluk wala tahwihil jihadu situ kasail mubtada'at dan Allah tidak diliputi oleh enam arah sebagaimana makhluk-makhluknya. Di sini ikhwan fillah wa akhwatu rahmani wa rahmukumullah. Mungkin pada waktu awal kita kajian di sini pada mukaddimahnya pensarah pernah menyatakan ada tiga poin yang pengarang alimam atau hawi itu dikritik oleh para al-ulama. Ya. Di antaranya permasalahan ini, yaitu alimam atau hawi membawakan istilah-istilah di dalam masalah asma wa sifat yang tidak patut untuk dicantumkan dalam kitab beliau ini. Karena ini adalah istilah-istilah ahli kalam istilah-istilah orang-orang filsafat yang tidak selayaknya untuk dicantumkan dalam akidah as Namun kita akan nanti eh, jelaskan dan ini ada juga eh, penjelasan dari para al ulama. Ini ada istilah-istilah yang mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Maka dari sinilah istilah-istilah ini tidak dipakai oleh para ulama asalah terdahulu. Oleh karena itulah di sini para ulama banyak mengkritik al-Imam atau hawi ketika menggunakan istilah-istilah ini, yaitu Allah taala Maha Tinggi atau Maha Suci dari adanya batasan-batasan dan dari anggota-anggota badan dan Allah tidak diliputi oleh enam arah sebagaimana makhluk-makhluknya. Nanti kita akan jelaskan lewat penjelasan pencerah. Kita lihat sarahnya. Allah Subhanahu wa taala muta'alin mutanazahun anil hududi wal ghayat. Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha suci dari batasan-batasan apapun dari akhir batasan tersebut. Falaisa lillahi haddun yahudduhu wala ghayatun yantahi ilaiha. Allah tidak dibatasi oleh suatu apapun ataupun ada akhir yang mengakhirinya. Walisa makna dzalik ittisalu subhanahu bi makhluqatihi wa tadakhuluhu ma'aha bal huwa subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqihi. Dan bukanlah makna hal itu bersambungnya Allah Subhanahu wa taala atau mendempetnya Allah Subhanahu wa taala atau bersatunya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dari makhluknya. Jadi dikatakan di sini bukan maknanya kalau Allah itu tidak dibatasi oleh sesuatu, Allah bersatu dengan makhluknya tidak. Bahkan Allah itu berpisah dari makhluknya. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Allah ada di atas arsh yang terpisah dari makhluk-makhluknya. Wa kadzalika fa inna subhanahu mutanazzahun 'anil arkani wal a'dha'i wal adawat wa hiya jawarihu wa adawatul iktisab indal abad. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari adanya anggota-anggota badan ya yang dimiliki oleh hamba yang mereka berbuat dengan anggota badan tersebut. Wal ala alati yastajribu bihan nafa' dan demikian pula Allah tersucikan dari adanya alat-alat yang dengannya makhluk itu mengambil manfaat dengan alat-alat tersebut. Wa biha ador dan menolak dengan anggota badan tersebut atau dengan alat-alat tersebut kemabrotan muta'alin andalika subhanahu wa ta'ala. Allah <clears throat> maha suci dari segala hal tersebut. Di sini kita sampaikan terlebih dulu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala disucikan dari adanya anggota badan sebagaimana manusia. Lafat seperti ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang yang batin. Ketika kita mengatakan Allah tersucikan dari anggota badan sebagaimana manusia. Kemungkinan yang pertama, mungkin terlintas dalam benak sebagian orang, oh berarti Allah tidak tersifati dengan sifat wajah, sifat tangan sebagaimana apa? manusia. Ini kemungkinan yang batin. Karena apa? Allah sendiri menyatakan bal rabbika jalali ikram. Makanya apa? Para ulama tidak memakai istilah-istilah seperti ini karena mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang yang batil. Kalau Allah dikatakan tersucikan dari anggota badan manusia atau tersucikan dari anggota badan, maka seolah-olah apa? Di situ adanya peniadaan, penolakan terhadap sifat wajah, sifat tangan ataupun telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lainnya. Padahal itu tidaklah benar karena Allah telah menetapkan adanya sifat-sifat tersebut sifat zatiah yaitu sifat wajah tangan dan sebagainya ini kemungkinan yang batin adapun yang kedua kemungkinan yang hak yaitu apa bahwasanya ketika kita mengatakan Allah tersucikan dari anggota badan manusia yaitu bahwasanya semua sifat-sifat Allah itu tidak akan sama dengan sifat manusia. Meskipun sama apa lafaznya Allah punya tangan, manusia punya tangan, namun tidak sama antara keduanya. Karena Allah telah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Dalam masalah apa hakikatnya meskipun lafaznya sama, manusia punya tangan, Allah punya tangan. Jadi sekali lagi kata-kata yang dipakai oleh Imam Tahawi di sini dikritik oleh para ulama dikarenakan mengandung dua kemungkinan kemungkinan yang batil dan kemungkinan yang yang hak. Ini meskipun kata nanti pensara dan juga ulama yang lain, kita husnudon kepada pengarang. Cuma tidak selayaknya ungkapan-ungkapan seperti ini ini dipakai. Ya, dan di sini dan di sini pula kita mengetahui di antara metode alusunah wal jamaah itu sangat kritis, dan sangat apa namanya teliti dalam masalah penggunaan istilah-istilah. Ya, Jangan sampai mengatakan apalah artinya istilah tidak. Ya. Ini semuanya apa? Merupakan metode alisunah wal jamaah. Ini dalam masalah urusan-urusan akidah khususnya ini terkadang perlu ketelitian dalam penggunaan istilah-istilah. Tidak sembarangan bisa dipakai. Ya. Misalnya saja eh masalah ya mungkin kalau kita bisa lihat sekarang banyak orang atau sebagian orang mengatakan sandiwara sandiwara langit. Ya, takdir Allah itu dikatakan apa? Sandiwara langit. Allah yang apa? Sutradaranya dan sebagainya. Ini adalah eh, istilah-istilah yang batil yang tidak pernah dipakai oleh para ulama al-sunnah wal jamaah. Bagaimana bisa dikatakan eh, takdir Allah sebagai apa? Sandiwara. Yang mana kita mengetahui sandiwara adalah kedip, ya, dusta. Eh, di situ banyak apa? kerusakan Apalagi kita mengetahui ya al-masrahi atau sandiwara itu asalnya dari orang-orang kufar. Eh bagaimana bisa kita apa? Katakan takdir Allah atau yang lainnya sebagai sandiwara yang mana itu adalah istilah yang sangat eh, keliru digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang perlu ketelitian dalam masalah istilah atau dalam masalah lafaz-lafaz khususnya yang berkaitan dengan masalah al-aqidah. Hada fi nafsil waqti alladhi nusbitu lahul asma'a wa sifat al-warida fil Qur'an. Meskipun demikian, eh meskipun kita tadi menolak kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, antara anggota badan yang dimiliki oleh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kita sekali lagi tetap menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an Karim. Lakin nakulu innalaha ma'anin hakikiyatan tadulu alaiha. Dan kita juga mengatakan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hakiki sesuai dengan yang dikandung oleh lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW tersebut. Wa nahnu nafhamu hadil ma'aniyah dan kita memahami makna daripada asma dan sifat Allah tersebut sesuai dengan apa adanya tanpa ditakwilkan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, kita tetapkan sesuai dengan apa adanya tanpa kita mentakwilkannya. Wa nusbitu halillahi ta'ala 'alal wajhi la'ik bihi. Dan kita menetapkannya untuk Allah sesuai dengan kebesarannya. Manusia punya sifat sesuai dengan sifatnya manusia yang penuh kekurangan, dan kita menetapkan sifat bagi Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la naqulu bil Akan tapi kita tidak boleh apa membagaimanakan sifat Allah tersebut. Eh, kita tetapkan tanpa kita samakan dengan makhluk, tanpa kita bayangkan sifat Allah tersebut, tanpa kita menolaknya, tanpa kita mentakwilkannya. Fa innaha mimma ikhtasallahu ta'ala bi ilmihi. Kita tidak boleh membagaimanakan sifat Allah tersebut karena sifat Allah tersebut, bagaimananya sifat Allah tersebut hanya diketahui oleh Allah saja. Ini poin yang pertama yang berkaitan dengan masalah Allah tersucikan dari anggota badan dan batasan-batasan. Artinya sekali lagi, ini lafat-lafat yang mengandung dua kemungkinan, kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang yang batil. Kita masuk lagi ke pembahasan yang sama juga yaitu lafaz-lafaz yang tidak dipakai oleh ulama salaf dalam tauhid asma wa sifat. Cuma di sini Imam Tahawi memakainya eh, mungkin ini adalah ketergelinciran eh, seorang al ulama. Eh, meskipun demikian sekali lagi para ulama pun husnudon kepada Al-Imam At-Tahawi rahimahullah karena eh, ucapan-ucapan beliau yang lainnya itu sangat mendukung dan sangat menjelaskan tentang bagaimana akidah beliau yang as-salafiyah yang soheha. Kama anna subhanahu wa ta'ala la tahwihil jihadu situ kasail mubtada. Imam Tahawi tadi mengatakan Allah itu tersucikan, Allah maha tinggi dari enam arah. Artinya Allah tidak diliputi oleh enam arah sebagaimana makhluk-makhluknya. Bal mutanazzahun an dzalik. Bahkan Allah tersucikan dari hal-hal tersebut. Wala yufham min hadza nafi al jihatu atau wala yufham min hadza nafyul jihati mutlaqan. Meskipun demikian, kita tidak menafikan adanya arah bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ini di situ dikatakan Allah tidak diliputi oleh enam arah. Eh, kanan, kiri, belakang, depan, atas, dan bawah. Sebagaimana makhluk-makhluknya. Ba'inau subhanahu fi jihadil ulu. Eh, sekali lagi bukan berarti kita apa? Menafikan arah atas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin al maksud anna subhana la ta'wil jihad wa tuhitu bi kama fi sa'iri al makhluqat. Namun maksud Imam Tahawi tadi Allah tidak diliputi atau nah, tidak diliputi oleh enam alat tersebut sebagaimana makhluk. Makhluk meskipun dia di atas masih akan ada apa yang di atasnya lagi. Namun Allah yang paling atas, Allah al-a'la, subhana rabbiyal a'la. Makhluk yang paling tinggi adalah arusnya Allah Subhanahu wa taala. Di atas arusnya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada eh setelahnya makhluk apapun. Di sini kita jelaskan lagi dan ini merupakan kaidah ayat yang disampaikan oleh para ulama. Kalau ada lafat-lafat yang tidak pernah dipakai oleh ulama salaf ya, dalam masalah khususnya tauhid asma wa sifat yang mana lafat-lafat tersebut terkadang mengandung dua kemungkinan yang hak dan yang yang batil. Maka bagaimana kita menyikapi sikap tersebut? Apa bagaimana kita menyikapi hal ini atau masalah ini? Kata pak ulama, tidak boleh ditolak secara langsung, tidak boleh terima secara langsung, namun nastasil. Kita perinci apa maknanya. Misalnya saja, kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak ada arahnya. Atau Allah itu tidak di ruang dan tidak di waktu. Dengan Islam mereka apa? Allah tidak di ruang dan tidak di, di waktu. Maka perlu untuk kita perinci. Apa maksudnya Allah itu tidak di ruang? Kalau maksud Anda Allah itu tidak di ruang, maksudnya Allah tidak ya, diliputi oleh makhluknya, maka ini adalah ucapan yang hak. Ya, artinya maknanya adalah hak meskipun lafaz anda itu mengandung dua kemungkinan hak dan yang batin. Adapun kalau anda mengatakan Allah tidak di ruang itu maksudnya Allah tidak di tempat, ya tidak ada tempatnya sama sekali, tidak di atas tidak di bawah, eh berarti apa? Suatu hal yang batil. Karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Artinya apa? Perlu untuk diberi kalau yang maksud eh, yang Anda maksudkan adalah Allah tidak di ruang sebagaimana makhluk yang diliputi oleh ya arah atas, arah bawah dan sebagainya, maka ini benar ucapan Anda. Allah tidak di ruang dengan sifat seperti ini. Namun kalau maksud Anda Allah tidak di ruang itu, Allah tidak di atas tidak di bawah, eh, tidak ada arah bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka ini adalah suatu yang batil. Kita menolak lafaz dan sekaligus maksud Anda. Namun kalau maksud Anda sekali lagi, Allah tidak di ruang, ah, maksudnya Allah ada di atas aras, cuma Allah tidak diliputi oleh ruang, maka ini adalah ucapan atau makna yang hak meskipun kita tidak memakai lafaz Anda. Eh, kita cukup memakai lafaz Al-Qur'an Ar-Rahman al arsy Allah bersemayam di atas al-arsy. Cukup sudah Allahu fis sama, Allah di atas langit. Tanpa kita mengatakan Allah di ruang, Allah ada di suatu arah. Eh, tidak perlu kita mengatakan seperti itu. Karena apa? lafal-lafal tersebut yang pertama tidak digunakan oleh ulama salaf dahulu dan juga lafal-lafal tersebut atau istilah-istilah tersebut mengandung kemungkinan yang hak dan mengandung kemungkinan yang batil yang terkadang dijadikan permainan oleh ahli ahli bid'ah. Seperti saya contohkan lagi masalah ya. Al-Qur'an adalah makhluk yang diucapkan oleh ahli bid'ah ketika alusunah wal jamaah mereka gencar untuk membantah ahli bidah pada zaman itu, mereka sepakat mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Maka ahli bid'ah, mereka pun berpikir, eh, bagaimana membuat rekayasa yang tidak disadari oleh manusia atau ahli sunnah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka mereka bermain cantik. Membuat istilah baru lagi yaitu mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka dia adalah kelompok Jahmiyah. Yang kafir istilahnya. Karena apa? Kelompok Jahmiyah mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Maksudnya Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Kemudian Imam Ahmad meneruskan lagi, barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, maka dia mubtadi. Ya, mungkin kok serba salah. Enggak mengatakan makhluk dikatakan mubtadi, mengatakan makhluk dikatakan kelompok Jahmiyah. Nah, dijelaskan oleh para ulama setelah beliau yaitu mengapa beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan al bacaan Al-Qur'an bukan makhluk, maka dia mubtadi. Karena ucapan ini yang pertama tidak pernah dikenal oleh ulama salaf terdahulu. Dan yang kedua, ucapan ini mengandung dua kemungkinan, kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang yang batil. Kalau dikatakan bacaan Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka bacaan Al-Qur'an itu sendiri itu mengandung dua kemungkinan. Ya, kalau kita membaca misalnya Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaumiddin, dan seterusnya. Bacaan yang saya baca tadi, yang keluar dari ya suara saya, itu adalah ayat-ayat Allah yang merupakan kalam Allah, yang merupakan sifat Allah. Adapun suara, itu suara saya dan itu adalah makhluk. Jadi kata-kata bacaan Al-Quranku itu mengandung dua kemungkinan. Yang dimaksud itu adalah suara Anda atau itu ayat-ayat yang keluar dari suara Anda. Adapun suara Anda adalah makhluk. Adapun lantunan ayat-ayat tadi itu adalah kalam Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah membendung ya segala pintu untuk menuju kepada kebid'ahan. Eh teliti, sangat teliti dalam masalah lafal-lafal tersebut. Karena memang ahli bid'ah terkadang bermain cantik. Kadang kita nggak sadar kalau kita apa telah tertipu dengan ucapan mereka. Di sini juga demikian. Alus al bid'ah kalau mengatakan misalnya Allah tidak di atas aras, eh mungkin orang-orang banyak apa? Banyak mengetahui. Kalau itu adalah ucapan yang yang salah. Namun kalau mereka mengatakan Allah tidak ada arahnya, eh, tidak di suatu arah, tidak di ruang misalnya, maka mungkin banyak orang yang apa? yang mengijahkan, yang membenarkan. Namun al-sunnah tidak. Ulama al-sunnah teliti. Apa maksud Anda Allah tidak di di suatu arah? Apakah Anda ingin menafikan Allah ada di atas aras? Kalau itu maksud Anda, itu adalah lafat dan makna yang batil. Namun kalau maksud Anda Allah tidak di ruang, maksud Anda adalah Allah ada di atas arus. cuma Allah tidak diliputi oleh arus, maka itu adalah ucapan atau maksud yang hak, makna yang hak Cuma lafat Anda, istilah Anda tidak perlu untuk apa disampaikan. Cukup kita mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Jadi sekali lagi, kaidahnya kata Pak ulama, kalau ada suatu lafaz khususnya dalam mak, dalam masalah asma wa sifat, itu ya maknanya masih umum, masih mengandung kemungkinan hak dan yang batil, maka tidak bisa langsung ditolak, tidak bisa langsung diterima, dirinci, ditanyakan apa maksud Anda dengan ucapan tersebut. Kalau ucapan tersebut maknanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima maknanya, lapaknya tidak perlu kita apa? Pakai. Adapun kalau maknanya juga salah menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka lafaz dan maknanya kita tolak. Jadi ini kaidah al-sunnah wal jamaah. Walaital musannif kemudian dikatakan di sini walaital musannif rahimallahu taala lam yadhkur hadil mustalahat al kalamiyah. Kata pensarah yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Man al Humayyiz, alangkah baiknya jika pengarang di sini yaitu Al Imam Tahawi rahimallahu tidak menyebutkan istilah-istilah ahli kalam seperti Wa in kunna na'lamu yakinan annahu lam yaksid ma qasadau alul kalam. Meskipun kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Imam atau Hawi rahimahullah tidak memaksudkan dengan ucapan beliau ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh alil alil bid'ah. Ini merupakan salah satu sikap objektifnya ahlu sunnah wal jamaah. <clears throat> Yaitu apa? membedakan sikap antara istilah yang memang sudah dipakai oleh al-kalam dengan istilah yang dipakai oleh al-kalam kemudian dipakai oleh ahli sunnah wal jamaahnya beda antara sikap ahli sunnah kepada ulama-ulama yang asal manhaj mereka adalah ahli sunnah dengan orang-orang yang memang asalnya manhajnya adalah bid'ah. Ketika alusunnah, eh, ketika ulama alusunnah misalnya tergelincir dalam beberapa permasalahan, maka apa? Yang pertama kita menolak kesalahannya, tetap namanya salah harus kita salahkan. Cuma bagaimana menyikapinya? Kalau ulama yang salah, ulama alusunnah yang salah, kita katakan mereka adalah para mujtahidun. Kalau mereka salah, mereka mendapatkan satu pahala. Karena apa? Mereka betul-betul sudah bersungguh-sungguh menjadi kebenaran. Cuma tergelincir. Namanya manusia. Cuma kalau al bid'ah yang salah, ya sudah dikatakan mereka memang itulah manhajnya, itulah alul bid'ah. Ya. Jadi salah. Eh, jadi beda salah antara ahli sunnah dengan salahnya apa? ahli bid'ah. Jadi perlu apa? Dibedakan sikap maupun ya ucapan kita kepada ahli sunnah dan kepada ahli bid'ah. Eh, di sini dikarenakan Imam Tohawi tidak biasa memakai ucapan-ucapan ini, cuma terkadang ketika beliau memakai ucapan atau istilah seperti ini, maka apa ucapannya ditolak tetap kita menghormati al Imam atau Hawi rahimallahu taala ini diantara apa sikap objektifnya al sunnah wal jamaah tidak kepada para ulama ya, kalau salah dikatakan salah ini salah eh cuma dengan apa dengan penuh penghormatan kita tetap menghormati mereka karena mereka adalah eh, warasatul anbiya namun kalau kami yang salah sekali lagi tetap kita katakan ini salah. Cuma sekali lagi dengan cara yang baik dengan tetap menghormati mereka sebagai ulama al-sunnah wal jamaah. Namun kalau al-bid'ah eh maka tidak perlu untuk apa menghormati mereka karena memang itulah kesalahan mereka itulah manhaj mereka yang di atas kebatilan eh, sekali lagi bedakan sikap antara kesalahan al-sunnah atau ulama al-sunnah dengan kesalahan ulama-ulamanya ahli bid'ah Kemudian dikatakan di sini inna usarraha bi isbati sifati kal ului wal wajh wa ghairihima. Eh kenapa kita husnudzon kepada Imam Tahawi dikarenakan hmm. beliau dalam tempat-tempat yang sebelumnya telah menetapkan adanya sifat-sifat Allah seperti sifat ketinggian bagi Allah, sifat wajah bagi Allah dan selainnya. Artinya ketika beliau memakai istilah ini bukan seperti yang dimaksudkan oleh kelompok ahli kalam. Fakarnal aula an yabta'ida an hadil mustalahatil kalamiyah bil marrah. Yang lebih utama, kata pensarah di sini, lebih baik pengarang yaitu imam atau hawi menjauhkan diri dari istilah-istilah ahli kalam seperti ini. Eh, tidak memakainya sama sekali. Eh, namun sekali lagi, bagaimanapun ketinggian ilmunya al ulama, tetap namanya manusia, kullu bani adam khatat. Maka kalau para ulama saya khata, artinya tergelincir, artinya pernah berbuat kesalahan, apalagi kita yang berbicara di sini. Pasti akan ada kesalahan dan kekeliruan. Maka sering kita sampaikan, jangan ikuti kekeliruan kesalahan kita, ikuti apa yang hak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan kita selalu eh, mohon kepada Allah Subhanahu Taala untuk mengampuni apa yang telah ya lewat dari ucapan kita dari ucapan kita yang salah dan sekali lagi al haq al haq wa intaba kebenaran itulah yang hak untuk di, diikuti eh, sekali lagi kesalahan siapapun tidak boleh kita mengikutinya yang kita ikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafi al-ummah dan mohon kalau ada yang memang kesalahan dari ucapan atau yang lainnya maka perlu untuk kita betul-betul diluruskan agar jangan sampai terus menerus dalam kesalahan. Di sini dikatakan lebih baik bagi pengarang yaitu Imam Tahawi untuk tidak pakai istilah-istilah seperti ini. Ya, seperti mungkin kita eh, katakan juga kata-kata filsafat ini terkadang juga masih sering dipakai oleh sebagian teman eh, teman-teman kita. Padahal itu adalah eh, istilah yang batil yang tidak pernah dipakai oleh para ulama al-sunnah wal jamaah. Eh, meskipun maksudnya tidak seperti maksudnya orang-orang yang ahli bidah ya Cuma apa? Istilah-istilah tersebut itu tidak pernah dipakai oleh ulama al-sunnah wal jamaah. Filsafat sholat, ya, filsafat haji dan sebagainya. Ini sebaiknya dijauhkan sama saya daripada ya, umat. Li'annaha tahtamil haqqan wa batila. Eh, kenapa dikatakan bahwasanya lebih baik Imam Tahawi menjauhkan diri dari istilah-istilah yang kita sebut tadi karena istilah-istilah tersebut itu mengandung kemungkinan yang hak dan kemungkinan yang batil. Wa madhabu ahli sunnah fi misliha al-hukmu alaiha ba'da tafsil. Dan ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip, memiliki metode dalam hal ini, yaitu dalam menghadapi istilah-istilah yang tidak pernah dipakai ulama salaf terdahulu, yang mana mengandung kemungkinan yang hak dan yang batil, maka sikapnya adalah at-tafsil, memperinci. Ya, tidak menolak secara langsung, tidak apa? menerima secara langsung. Namun ditanya dahulu, apa maksud Anda dengan istilah tersebut? Ya. Kalau yang kalau maknanya itu hak, maksudnya adalah hak diterima. Maksudnya cuma lafaznya lebih baik ditinggalkan. Adapun kalau maknanya sudah salah, maksudnya sudah salah, maka tidak diterima lafaz ataupun maknanya. Wa qail ta'ala al hududi wal ghayat. Seperti dikatakan di sini contoh lagi tadi Allah Maha Tinggi Maha Suci dari batasan-batasan. Maka metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini itu memperinci. Dikatakan di sini in arada bihi an Allah taala laisa bimahsurin wala mahdudin fi syai'in mawjudin fahada haqqun. Jika maksud Anda dengan ucapan Anda Allah itu tidak dibatasi atau tidak ada batasan-batasan. Kalau maksud Anda itu Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sesuatu dari makhluk, maka itu adalah hak ya seperti kita katakan tadi Allah itu ada di atas ars dan tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala dan Allah ketika bersemayam di atas arsh, Allah tidak butuh dengan apa? al arsh Dan dikatakan juga oleh para ulama tidak selalu yang di atas itu butuh dengan yang di yang di bawah. Contoh misalnya kata para ulama langit ya, itu ada di atas bumi. Namun langit tidak butuh dengan bumi. Buktinya apa? Kalau rumah, ya atap butuh dengan apa? Tiang-tiang rumah. Butuh dengan pondasi. Kalau langit tidak. Ya. Tidak ada tiang antara apa? Bumi dengan dengan langit. Ini kata orang menunjukkan langit tidak butuh dengan apa? Dengan bumi. Inti antara makhluk makhluk yang di atas tidak butuh dengan yang yang di bawah apalagi Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh dengan Al-Arsy. Bukan maksudnya kalau Allah ada di atas Arsy, Allah butuh dengan Arsy, tidak sama sekali. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung artinya Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Di sini katakan kalau maksud Anda Allah tidak dibatasi atau tidak ada batasan, itu kalau maksud Anda Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun, maka maksud Anda itu hak. Wa in arada an Allah taala laisa fi haddil ulud namun kalau maksud Anda Allah tidak ada di batasan, Allah tidak dibatasi, Allah tidak ada batasannya, itu Anda menolak sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala atau Anda menolak arah atas bagi Allah Subhanahu wa taala, fahada batilun. Maka ini adalah suatu yang batil li'annau nafyun li'uluwiyah ta'ala ala khalqi. Karena itu adalah penolakan bagi ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ya, sekali lagi, lafat yang umum yang mengandung kemungkinan yang hak dan yang batil khususnya dalam asal is asma wa sifat maka ini sikap ahli sunnah memperinci makna daripada istilah atau lafaz tersebut kalau maknanya hak kita terima kalau batil kita tidak menerimanya demikian pula contoh kata di sini kaul qail ucapan seseorang wal arkani wal a'dha ya Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari anggota badan. In arada anna sifatillahi kal wajh wal yadain wal ainain la tusbih wujual khalqi wala sifatihim fa haq. Jika maksud Anda Allah tersucikan dari anggota badan, maksudnya bahwasanya tangan Allah atau kedua tangan Allah, wajah Allah, kedua mata Allah itu tidak menyerupai wajah makhluk, tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, maka itu adalah hak. Maksud Anda adalah apa? Hak. Eh benar, wa in arada an Allah taala wajalah walayadin fahada batilun. Namun jika maksud Anda maksud ucapan Anda Allah tidak memiliki anggota badan, artinya Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah. Kalau ini maksud Anda, maka ini adalah maksud yang batil, ini adalah ucapan yang batil. Kita tidak mau menerimanya. Eh, sekali saya lagi diperinci apa maknanya. Wakada kaul qaul Demikian pula ucapan seseorang, Allah tidak diliputi oleh enam arah. In araja an Allah Ta'ala laisa fi jihatin min jihad la fawqa wa la tahta wa la yamina wa la shimala wa la khalfa wa la amam fa hadza batilun. Kalau maksud Anda bahwasanya Allah tidak diliputi oleh enam arah, bahwasanya Allah itu tidak ya di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang maka ucapan Anda itu batil. Artinya menolak semua arah ini adalah batil. Li'anna hada sifatun ma'du li'anna hada sifatun ma'dumin bal sifatun mumtani. Eh bahkan ini merupakan apa? Sifat yang tidak ada. Artinya ini adalah sesuatu yang tidak ada, menunjukkan ketidakadaannya sesuatu. Ya. Kalau dikatakan ada sesuatu, namun tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah atau ya di depan, tidak di belakang, maka berarti apa? Tidak ada. Berarti Anda mengatakan apa? Anda mengatakan Allah itu tidak tidak ada. Karena namanya sesuatu itu pasti ada apa? Arahnya entah di belakang, di depan, dan seterusnya. Ya, pada Allah mengatakan subhanallah eh, pada Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la. Ya, bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha maha tinggi. Allah ada di di atas. Ya. Kalau Anda menolak arah bagi Allah secara mutlak, maka ini adalah ucapan yang batil. Karena ini merupakan apa sifat sesuatu yang tidak ada. Ya. Karena apa setiap sesuatu yang ada, yang maujud itu pasti ada apa? Sifatnya pasti ada arahnya. Ya. Bahkan kalau anda mengatakan tidak apa, diarah sama sekali berarti itu sesuatu yang mumtani, yang mustahil ada. Ya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kalau seandainya ya orang-orang yang menolak sifat Allah itu itu sebetulnya kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah itu sebetulnya orang itu menyembah sesuatu yang apa? tidak ada. Kalau orang itu menolak sifat Allah, berarti orang itu apa? mengatakan Allah tidak ada. Karena namanya sesuatu itu pasti ada apa? ada sifatnya. Ya. Coba sebutkan sesuatu yang ada, ya. Contoh misalnya mungkin ada sesuatu yang ada namanya cuma tidak ada sifatnya. Sebutkan apa saja ya yang bisa nyebutkan kita kasih hadiah <laughs> ya hadiahnya nanti apa pisang goreng tuh ya jadi mustahil sesuatu yang ada zatnya tidak ada apa tidak ada sifatnya pasti ada sifatnya demikian pula pasti ada arahnya makanya Syekhul Islam mengatakan al muattilu iya budu adaman Orang yang menolak nama ataupun sifat Allah, dia seolah-olah apa? Menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, karena apa? Namanya sesuatu yang ada itu pasti apa? Ada sifatnya. Seandainya pun tidak ada sifat sama sekali, tinggal satu sifat yang tersisa. Yaitu sifat apa? Sifat ada. Itu kata para ulama. Ya, diceritakan oleh para ulama yang lainnya. Kelompok yang menolak sifat Allah, ya, itu ibaratnya seperti orang mengatakan di rumah saya misalnya ada pohon kurma. Ini, ini perumpamaan kata ulama orang yang menolak sifat Allah. Orang ini mengatakan di depan rumah saya, di kebun saya, di taman saya ada pohon kurma. Ketika ditanya, apakah pohon kurma Anda itu memiliki batang? Tidak ada. Apakah pohon kurma Anda itu memiliki eh, buah? Tidak ada. Apakah pohon kurma Anda itu memiliki pelepah? Tidak ada. Apakah pohon kurma Anda memiliki akar? Tidak ada. Berarti Anda apa? Pohon. Ya. Berarti tidak ada di rumah Anda apa? Pohon kurma. Ya. Ya, kalau mungkin kita perumpamakan eh, lagi, jika dia mengatakan, ya saya punya rumah. Ketika ditanya, apakah rumah Anda ada atapnya? Tidak ada. Apakah ada temonya? Tidak ada. Apakah ada apa? ah, pondasinya tidak ada, apakah ada pintunya tidak ada. Nih berarti Anda apa? Bermimpi. Nah, itu jadi perumpamaan kata para ulama orang-orang yang menolak sifat Allah. Diumpamakan seperti seorang yang apa? Yang mengatakan sesuatu yang mustahil terjadi di atas muka bumi ini. Eh, sesuatu itu pasti ada sifatnya. Wahada kufrun soleh. Orang-orang yang menolak sifat Allah yang menolak arah bagi Allah itu adalah kufur yang nyata. Ya. Li'annau nafyun kaulillahi ta'ala. Karena orang itu telah menolak firman Allah yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsi istawa sabbihisma rabbikal a'la. Ya, seterusnya. Bal nafyun liwujudi subhana. Bahkan orang yang menolak arah bagi Allah itu berarti apa? Orang itu meniadakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesuatu yang ada wujudnya pasti akan ada apa? Arahnya. Wa in arada anna bi mahsulin fi syai'in mawjudin fa hadha haqqun. Adapun kalau um, ucapan Anda Allah tidak diliputi oleh arah ya. Itu maksud Anda adalah Allah tidak diliputi oleh ya makhluk, maka itu adalah hak, itu adalah benar adanya. Yaitu maksudnya Allah ada di atas aras, cuma Allah tidak diliputi oleh apa? oleh makhluk maka itu adalah suatu yang yang hak jadi maknanya kita terima namun lafadznya lebih baik ditinggalkan al kesimpulan dari apa yang kita pelajari yang kemarin dan juga yang sekarang yang pertama bahasanya inallah taala yura yaumal qiyamah bil absar. Ini pembahasan yang kemarin bahwasanya Allah itu bisa dilihat oleh manusia dengan penglihatan mereka di hari kiamat kelak. Ini perlu juga mungkin diperinci masalah melihat Allah Azza wa Jalla itu ada tiga tempat yang dibahas oleh para ulama. Melihat Allah di dunia. Ini ada dua kemungkinan. Melihat Allah dengan dalam dalam keadaan terjaga dan ini sepakat ulama mengatakan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Bahkan Al-Imam Barbahari mengatakan man za'ama annahu ra'a rabbahu fi hadid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengaku yang meyakini dirinya melihat Allah di dunia ini yaitu dalam keadaan terjaga maka dia telah kafir. Karena apa? Seolah-olah dia menyatakan dirinya lebih baik daripada ambiya. Ya, di antara contohnya sahabat Nabi Musa alaihissalam ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Rabbku, aku ingin melihat kepadamu. Maka apa jawaban Allah? Lantaroni. Engkau tidak akan mungkin bisa melihatku yaitu di dunia, di dunia. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melihat Allah padahal beliau pak meminta untuk melihatnya. Demikian pula Sayyidul Khalqi, tuannya anak Adam, makhluk yang paling mulia di muka bumi yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat, Hatar rabbaka? Apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu pada waktu Isra wal Mi'raj. Kata Rasulullah SAW, Nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, makhluk yang paling mulia tidak tahu atau tidak melihat wajah Allah di dunia ini. Bagaimana mungkin selain para anbiya bisa melihat kepada wajah Allah di dunia ini? Maka Imam uh, Imam mengatakan barang siapa yang mengaku dia melihat rohnya di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia telah kafir. Karena juga Rasul mengatakan dalam hadis yang maknanya adalah innakum lantarana rabbakum hatta tamutu. Ya, kalian tidak akan mungkin bisa melihat roh kalian sampai kalian meninggal dunia. Ya, artinya di dunia ini tidak mungkin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini melihat Allah di dunia. Dalam keadaan terjaga itu mustahil. Adapun dalam keadaan bermimpi ini pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, ini ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Aku pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam seindah-indahnya, ya, artinya penglihatan. Artinya dalam seindah-indah bentuk ini yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat kepada Allah dalam keadaan bermimpi. Itu pernah ya disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua melihat Allah pada waktu di padang mahsyar. Di sini ada khilaf antara para ulama. Sekali lagi melihat kepada wajah Allah di padang mahsyar. Ini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan semua manusia melihat kepada Allah, baik yang kafir, yang munafik, yang mukmin, semua melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengatakan yang bisa melihatnya hanyalah orang mukmin saja. Ada pula yang mengatakan yang melihatnya adalah eh, orang mukmin dan orang munafik. Eh, orang kafir tidak. Jadi ada tiga pendapat. Cuma yang roja yang kuat yaitu yang mengatakan yang bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat di padang masar semua manusia. Karena pada waktu itu Allah datang kepada mereka untuk memutuskan perkara mereka. Cuma kata Pak ulama beda antara melihat ya melihatnya orang beriman kepada Allah pada waktu di padang masar dengan orang-orang yang apa? Yang kafir yang munafik. Orang beriman ketika melihat wajah Allah pada waktu di padang masar dalam keadaan senang bergembira melihat kepada zat yang tidak diibadahinya pada waktu di dunia. Adapun orang kafir menafik mereka dalam keadaan ayat mencekam dalam keadaan gundah gulana dan seterusnya. Ini kata para ulama. Artinya semua bisa melihat wajah Allah pada waktu di padang mahsyar. Allah alam ini pendapat yang rajih yang juga disampaikan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala. Adapun yang ketiga yaitu pada waktu di surga. Ini tentunya yang melihat siapa? orang-orang yang beriman saja seperti yang sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Dikatakan di sini yarahul mu'minun haqqan min ghairi an yuhitu bihi. Orang yang beriman itu melihat kepada Allah dengan sesungguhnya tanpa mereka bisa meliputi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Melihat namun tidak apa? bisa meliputi. Sudah kita sampaikan maksudnya seperti misalnya kita melihat matahari, bisa kita lihat. Cuma apa? Tidak bisa kita meliputi artinya mengetahui sedalam-dalamnya matahari tersebut. Ini namanya apa? Bisa melihat namun tidak bisa meliputi. Dan masalah melihat kepada Allah memang yang paling banyak dibahas oleh para ulama yaitu melihat kepada wajah Allah di surga. Adapun di dunia dan di pada masar ini jarang disampaikan dalam kitab-kitab akhir. Cuma eh, terkadang disampaikan. Wahada huwa madmunul asar fi hadal bab. Dan inilah yang eh, dikandung oleh asar-asar tentang masalah orang-orang beriman melihat kepada wajah Rob mereka pada waktu di surga. Wal wajib alal muslim an yabta'ida alit ta'wil wa kalami alit ta'til. Kemudian wajib bagi orang muslim untuk menjauhkan diri daripada pentakwilan dan dari ucapan ahli taktil, ucapan orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna Allah tabaraka wa taala munazzahun 'anil hadisat wa munazzahun an an yushbiha sa'iral makhluqat dan wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah taala itu tersucikan dari penyerupaan terhadap semua makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, sebelum kita masuk kepada poin berikutnya 39, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masih ada yang kebingungan, ya silakan bertanya. Ya, bingungnya Anda berarti Anda apa? Masih ada ya niat untuk belajar. Artinya karena mendengarkan ada bingung. Yang mungkin nggak bertanya, ya mungkin apa? Ya, ya banyak kemungkinannya. Ya. Kemungkinan memang tidak mendengarkan atau memang apa? Mendengarkan cuma ya. Silakan yang mau bertanya, tafadhol. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Ya, alhamdulillah. Insyaallah semuanya paham. Kita lanjutkan. Kata Imam Tahawi rahimahullah, wal mi'raju haqqun. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah hak. Ya, wal Mi'raj, al Mi'raj itu diangkatnya Allah Subhanahu diangkatnya Nabi sallam ke langit. Itu namanya al Mi'raj. Adapun al Isra itu diperjalankannya Nabi sallam dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Isra wal Mi'raj. Al-Isra itu diperjalankan pada malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Adapun Mi'raj diangkat ke atas langit. Kata Imam Tahawi wal Mi'raju haqqun. Yaitu diangkatnya Nabi SAW ke langit itu adalah peristiwa yang hak yang wajib untuk kita meyakininya. Waqat usriya bin Nabi SAW wa urija bisaksihi fil yakdati ila sama. Nabi SAW diisrokan. Artinya diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dan kemudian diangkat dengan badan dan roh beliau dalam keadaan terjaga ke atas langit. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu terjadi dalam keadaan mimpi. Ini adalah sesuatu yang batil. Kenapa? Allah telah mengatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal Masjid haram ilal Masjid aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan nabinya, hambanya ya, dari Masjid Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kata para ulama, kata-kata Subhanalladzi asra bi abadihi Allah memperjalankan hambanya. Namanya hamba di sini yaitu tersusun dari roh dan apa? dan jasad. Artinya Nabi itu di wal Mi'rajkan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Makanya di sini ditekankan oleh Imam Tahawi bahwa si Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan dengan ya badan beliau dalam keadaan terjaga ke atas langit. Summa ila haitsu sya'allahu minal ula. Kemudian Allah angkat sampai ya tinggi yang dia kehendaki yaitu sampai ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Al-Muntaha. Wa akramahullahu bimasya dan Allah memuliakan nabinya SAW dengan apa yang dia kehendaki. Yaitu diantaranya apa? Nabi SAW melewati ya, para ambia dari saat dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh semuanya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ini merupakan apa? Penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa auha ilaihi ma auha dan Allah pun mewahyukan kepada Nabi sallallahu apa yang beliau wahyukan, apa yang dia wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi eh, di antaranya masalah ibadah solat. Maka zabal fuadu ma Eh tidaklah hati itu mendustakan apa yang dia lihat. Artinya betul-betul apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu adalah hak pada waktu beliau Isra wal Mi'raj. Fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Eh semoga selawat Allah dan salamnya eh tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam eh di dunia maupun di akhirat. Kita baca syarahnya. Wa ahlu sunnati yusbituna lin Nabi sallam uruja ila sama bisaksihi. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bagi Nabi sallallahu bahwasanya beliau itu diangkat ke atas langit dengan badan beliau bisaksi. Artinya beliau naik ke atas langit dengan roh dan jasad beliau. Ya. Ini suatu yang apa? Terjadi secara hakiki, bukan suatu yang majasi atau mimpi. Bijasadihi wa ruhihi. Eh, diangkat dengan jasad dan rohnya beliau. Wadzalika lailatul Isra. Yaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Wal Isra'u sabitun bil kita wa sunnah wal ijma'. Masalah kejadian Isra wal Mi'raj ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama ijma' kaum muslimin. Wa kana min makkata ila Baitil Maqdis. Yang mana Al-Isra itu dari kota Makkah ke Baiti Al-Maqdis. Eh, di sini mungkin ada sedikit faedah ya dalam masalah fikih khususnya dalam masalah ibadah haji, eh, para ulama atau sebagian ulama mengatakan eh, ya bahwasanya khususnya pada jemaah waktu eh, haji ini banyak eh, ya jamaah kebingungan yang mungkin tempatnya jauh ya hotel-hotelnya atau pemondokannya jauh dari masjid al haram yang sudah tua mungkin itu berat untuk pulang pergi dari pemondokan ke hotel atau ke masjid al haram di Mekah maka kata sebagian para ulama untuk meringankan beban mental mereka eh, dan juga apa beban eh, fisik mereka, maka ada fatwa yang ini eh, bukan me, artinya memudahkan tanpa dalil tidak ya memudahkan namun ada dalilnya yaitu bahwasanya sebetulnya kalau mereka sangat jauh pemondokannya dari Masjidil Haram tidak perlu mereka sholat lima waktu apa ke Masjidil Haram Insya Allah dengan mereka salat ya di masjid-masjid yang ada di sekitar pemondokan mereka, insya Allah pahalanya tidak jauh beda dengan di masjid Al Haram. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Kisah Isra wal Mi'raj. Kalau kita lihat sejarah, ya, Nabi SAW itu pada waktu diisrokan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bukan berada di dalam masjid Al Haram, namun di salah satu rumah. Ya, namun Allah tetap mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidi al haram. Dianggap tanah di sekitar haram itu hukumnya sama dengan di masjid al haram. Ya. Maka keluar fatwa di antara kalau nggak salah Pak Syekh bin Bas rahimahullah taala Bahwanya salat eh, di daerah Mekah itu insya Allah pahalanya kurang lebih sama dengan di Mekah. Nah ini fatwa yang sering disampaikan kepada jamaah ya pada waktu itu khususnya ketika saya berjemaah ini sering me, apa namanya memutar fatwa ya para ulama ini. Karena apa? Demi kemaslahatan jamaah daripada mereka berbondong-bondong ya ke Masjidil Haram ya sebelum waktu haji daripada mereka nanti fisik mereka sudah kehabisan sebelum waktu haji eh, baik mereka apa ya simpan dengan tidak apa selalu datang ke mihram namun apa tetap salat berjamaah di masjid-masjid sekitar pemondokan ini antara faedah masalah fikih ya namun mungkin tentunya orang yang apa namanya fisiknya masih kuat ini ada masalah mendalami ke masjid haram cuma sekarang masalahnya kalau masalah waktu haji ya daripada tenaganya terkuras kemudian pada waktu hari hanya sakit tidak bisa berhaji kan sayang lebih baik apa ya ada keringanan dalam masalah hal seperti ini. Ini sekedar faedah dalam masalah ya kisah Isra wal Mi'raj yaitu firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil al-aqsa. Haitsu shalla imaman bil anbiya alaihi salam. Kemudian ketika beliau sampai ke Masjid Al-Aqsa, beliau mengimami para al-anbiya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah para ambil sudah meninggal dunia? Kembali lagi kepada firman Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ditanya bagaimana? Ya. Kita katakan al-kaifu majhul. Ya, karena kita ya tidak ikut pada waktu itu jadi ya, tidak bisa kita ceritakan. Eh, cukup kita katakan wajib kita imani. Ya, kita imani bahwasanya Nabi SAW salat menjadi imam ya, menjadi imam salat yang makmumnya adalah para ambiya. Ya, eh, sekali lagi ini masalah-masalah yang gaib artinya sudah terjadi pada zaman Nabi SAW wajib untuk kita mengimaninya. al mi'raju kadzalik ilal sama'i ibisaksi syarif. Ya, demikian pula Nabi SAW setelah itu diangkat ke atas langit dengan anggota badan beliau, dengan roh dan jasad beliau haitsu sa'ida hatta sama isabi'ah. Beliau naik sampai ke langit yang ketujuh. Ya di sini ya Allah Subhanahu wa taala eh, lewat kisah Isra, eh, Isra wal Mi'raj ini banyak sekali apa? hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, di antaranya apa? Menjelaskan kepada umat bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Cuma sangat disayangkan mereka-mereka yang rajin memperingati Isra wal Mi'raj yang mungkin akan di anu ya, rayakan kalau nggak salah ini. Iya. Insyaallah akhir bulan ini. Ya. Itu mereka rajin merasa melayakan apa Isra wal Mi'raj, cuma tidak bisa banyak mengambil pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Di antaranya apa? Keyakinan bahwasanya Allah ada di atas aras, di atas langit. Eh, kalau kita tanya mereka yang merayakan Isra wal Mi'raj, Allah di mana? Banyak mengatakan Allah di mana-mana. Padahal kejadian Isra wal Mi'raj itu sendiri mengandung pelajaran Allah ada di atas langit. Ya, karena apa? Allah ya menaikkan Nabi Sallam untuk berjumpa dengannya. Ya, meskipun berdialog tanpa apa melihat kepada wajahnya. Ini sangat jelas. Nabi SAW apa berjumpa artinya berjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ada di atas langit. Seandainya Allah di mana-mana tidak perlu Nabi SAW di atas diangkat ke atas langit. Ya. Banyak sekali pelajaran yang tidak bisa mereka petik. Karena apa? Inti daripada perayaan Isra wal Mi'raj adalah apa? Makan-makan, ya. Acara ya, hura-hura. Ya. Adapun pelajaran yang berharga masalah akidah. Demikian pula masalah apa? Salat yang merupakan inti daripada Isra wal Mi'raj itu sendiri. Terkadang mereka lalai melaksanakannya ya rajin membuat apa gapura membuat panggung yang indah subuhnya hilang bahkan mungkin banyak mereka yang apa tidak sholat eh bisa kita adakan sensus nantinya eh, kita buat panitia penelitian ya. hatta sa'idah hatta sama isabiah eh, sampai Nabi Islam naik ke atas langit yang ketujuh <clears throat> hatta karena indah sidratul muntaha eh sampai beliau di sidratul al muntaha eh tempat yang di atas langit sana Indah janatul ma'wa yang mana di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Wa akramahullahu bima sya'a min taklimi iyyahu bi ghairi wasita. Dan Allah juga memuliakan Nabi SAW dengan apa yang dia kehendaki di antaranya apa? Allah berdialog dengan Nabi SAW tanpa perantara. Ya, kalau Al-Quran, Allah turunkan terlebih dahulu kepada siapa? Jibril alaihissalam, kemudian sampaikan kepada Nabi SAW. Namun ini apa? Ya Allah langsung berdialog dengan Nabi SAW tanpa perantara. Wasudu ila makanin lam yasilhu ghairuhu. Demikian pula di antara pemuliaan Allah kepada Nabi-Nya SAW, Allah angkat Nabi SAW ke tempat yang paling tinggi yang tidak seorang pun bisa sampai kepadanya. Artinya para ambia. Dan makanya di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah semulia-mulia para al ambia ini diantara buktinya. Allah apa? Mengangkat beliau sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak ada seorang nabi pun sampai ke sana. Kemudian juga wa munajatullahi lahu. Ya Allah ber, eh, berdialog dengan Nabi SAW. Wa ma atla'ahu alaihi min ahwal jannah wan Allah perlihatkan ya keadaan eh, surga dan neraka, eh, tempat surga dan neraka wa auha ilai ma auha Allah wahyukan kepada beliau apa yang dia wahyukan wa syar'a lahu khamsa salawatin fil yaumi wal laila eh dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi sallallahu salat lima waktu sehari semalam. Yang di situ Nabi SAW apa mandir antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam diantaranya untuk meminta keringanan ya agar umatnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat yang lima atau yang eh, dilakukan sehari semalam. Wa ma kadzabal wa fuadu Nabi Sallam ma Hati Nabi Sallam tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Artinya apa yang beliau lihat itu suatu yang nyata. Eh bukan suatu khayalan. Eh bukan suatu fata marbuan atau yang lainnya. Itu suatu hal yang yang nyata. Bal aku kullu ma bi ainai ra'sihi hakon. Bahkan semua yang dilihat oleh Nabi Sallam dari kejadian Isra wal mir itu dari mulai beliau diperjalankan ke Masjid Al-Aqsa sampai ke langit ya, yang ketujuh, itu yang beliau lihat adalah hak, ya, bukan suatu impian, bukan suatu khayalan. Ta'diman lahu wa tashrifan ala sayyidil anbiya. Ya, Isra wa Mi'raj ini di antara faedahnya untuk menunjukkan bagaimana pengagungan Allah, penghormatan Allah, pemuliaan Allah kepada Nabi SAW dan bahwasanya beliau adalah sebaik-baik para al-anbiya. Wa idharan li'uluwi maqami SAW faqal jami. Dan di antara hikmahnya untuk menampakkan ketinggian kedudukan Nabi SAW di atas seluruh umat manusia. Wa kullu makana fi hadil lailatil baraka ala wajhin sabitin ani Nabi SAW fi sahihain wa gharihima Ya, adapun kejadian-kejadian itu semuanya telah tercantum atau diriwayatkan dari Nabi SAW entah dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau selain keduanya. Yang mana intinya kejadian Isra wa Mi'raj adalah hak wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita mengimaninya tanpa kita merayakannya. Eh cukup kita apa? Mempelajari ya kejadian-kejadiannya dan juga hikmah dibaliknya serta kita mengamalkan inti daripada Isra wal Mi'raj tersebut yaitu tentang wajibnya salat lima waktu sehari dan semalam yang itu merupakan ibadah yang paling agung di antara semua ibadah. Kenapa Ibadah salat ini adalah satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan ketika Nabi Islam ada di atas langit. Ya. Adapun yang lainnya Allah wahyukan pada waktu Nabi Islam berada di atas muka bumi ini. Ya, kita lanjutkan satu poin lagi. Yaitu poin yang ke-40 wal haut, eh masalah telaga. Ini di antara rentetan iman kepada hari akhir. Wal haudul ladzi akramahullahu taala bihi ghiyatan li ummati haqqun. Dan telaga yang Allah muliakan nabinya SAW dengannya itu sebagai penghapus rasa dahaga bagi umatnya dan itu adalah hak ya telaga Allah sediakan bagi Nabi SAW yang akan diminum oleh umatnya sebagai apa pemuliaan kepada Nabi SAW dan itu adalah hak wajib untuk kita mengimannya. kata Imam Qurtubi kejadian ini ini akan terjadi atau peristiwa ini akan terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Karena mereka sudah lama di alam kubur dalam keadaan kehausan, maka Allah sediakan mereka telaga. Di antaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan Inna nabin haudan. Setiap nabi punya telaga. Namun telaga Nabi SAW itu yang lebih mulia dan lebih besar dan yang paling banyak yang eh, didatangi oleh manusia dari umatnya. Ini adalah suatu yang yang hak. Itu terjadi apa? Setelah manusia bangkit dalam kubur, mereka pun berbondong-bondong datang kepada telaga para ambia, diantaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Kata pensara di sini, sahabat ta'ani Nabi Sallam, wujudul haudil maurud. Telah ditetapkan dari Nabi Sallam tentang keberadaan telaga yang akan didatangi oleh umatnya pada hari kiamat. Bal inna ahadis al-haudi mutawatiratun. Bahkan hadis-hadis tentang haud, tentang telaga itu derajatnya mutawatir. Artinya banyak perawinya, banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan setelahnya. Karena bayan dari kalau ini seperti yang dijelaskan oleh para al ulama. Wa mujmaluha yang mana secara global bagaimana sifat sur, e, telaga tersebut yang pertama, anau haudun azim. Telaga itu telaga yang sangat agung. Yamud atau yumadu min sarabil jannah. Air telaga tersebut bersumber dari al kausar yang ada di dalam surga. Dan ini sudah kita pernah jelaskan dalam tafsir surat al kausar. Al-Haud, telaga yang ada di padang masar, itu airnya bersumber dari al kausar sungai di surga. Ma'uhu abyadu minal laban ya airnya lebih putih dari susu wa ahla minal asal lebih manis daripada madu wa atyabu rihan minal miski lebih wangi daripada minyak kesu artinya sangat istimewa tuluh wa ardu sawa telaga tersebut panjang dan lebarnya itu sama kullu zawiyatin min zawayahu masiyatu syahrin eh setiap sudutnya itu perjalanan satu bulan lamanya ini bagaimana misalnya telaga tersebut. Kizanu kanujumi sama. Bejana-bejananya atau gelas-gelasnya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di atas langit. Ya maknanya apa? Tidak perlu berebutan. Ya semuanya insya Allah mendapati telaga-telaga tersebut. Eh kecuali ahli bid'ah. Ya sudah pernah kita sampaikan bahwasanya ahli bid'ah akan diusir dari telaga tersebut. Ketika Rasul SAW melihat ada sebagian umatnya diusir dari telaga itu, maka Rasul mengatakan, umati umati ya Allah, mereka adalah umatku. Maka Allah mengatakan, inna kala tadri ma'ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari kebid'ahan sepeninggalmu. Kata para ulama, bahaya kebid'ahan bahwasanya pelakunya diharamkan untuk meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka di dunia tidak mau meneguk tidak mau meminum dari sunnahnya Rasulullah SAW maka pada hari kiamat diharamkan meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan perbuatannya. Mansari bamin husur batan lam yazma ba'daha abadan Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi SAW tidak akan mungkin dahaga selama-lamanya. Ini keistimewaannya. Wa huwa a'zamu haudin yawmal qiyamah wa ahlaha. Telaga Nabi SAW merupakan telaga yang paling agung pada hari kiamat dan yang paling manis wa aksaru waridan yang paling banyak didatangi oleh manusia. Karena umat Nabi SAW yang paling banyak. Wa huwa ghiyatun li umati min aksi qiyamah wa ini. Telaga itu disediakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW dari rasa dahaga kehausan pada hari kiamat. Fahuwa fadlullahi ala Nabi SAW. Dan itu semuanya merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Wa akramah Allah Ta'ala bih. Dan merupakan pemulihan Allah kepada Nabi SAW. Eh, Nabi SAW banyak diberikan keutamaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepadamu banyak kebaikan atau kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya apa? Sungai di surga yaitu Al-Kausar itu sendiri dan juga telaga di hari kiamat. Wa faddalau ala sayyidil anbiya dan Allah telah memuliakan nabinya di atas semua para anbiya. Ja'alanallahu min ahli haudihil maurud fi yaumil masyud. Kemudian kata pengarang di sini, Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Kesimpulannya, yang pertama Al-Isra min Makkah ila Baitul Maqdis hakun. Kejadian Isra diperjalankannya Nabi SAW dari kota Makkah ke Baitul Maqdis itu hak benar adanya. Wal mi'raju ila samai hakun. Demikian pula mi'rajnya Nabi SAW, diangkatnya Nabi SAW ke langit itu juga hak wal wahyu fisamai samai hakun dan Allah mewahyukan kepada Nabi SAW pada waktu di langit itu juga hak wal haudu hakun telaga Nabi juga SAW itu adalah hak wa hadis hakun fi hadal bab dan hadisnya Rasulullah SAW dalam masalah-masalah ini adalah hak ya wong wajib untuk kita meyakini dan mengimaninya. Eh saya rasa cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Ada pertanyaan? Wanang nafham hadhi al-ma'ani. Lalu bagaimana cara kita mengimani sifat-sifat Allah jika kita tidak boleh mentakwilkan? Caranya ya sangat mudah. Cukup kita mengimani makna daripada lafaz tersebut tanpa kita ya, memalingkan daripada makna yang sebenarnya. Itu eh, tidak usah kita repot-repot men ya, susah susah apa mencetak takwilnya. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan sudah yakini Allah punya tangan ya tanpa kita apa menyamakan dengan makhluk ya. Karena apa? Sumber orang itu mentakwilkan karena apa? Di dalam benaknya ada tasbih penyerupaan dengan makhluk. Oh, kalau kita tetapkan Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Maka oh bukan artinya tangan namun artinya apa? kekuasaan. Maka apa? Pertama kali harus kita cut dahulu. Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah walam yakun lahu kufuan ahad. Eh simpel sekali, mudah sekali. Ya, tanpa apa berusaha, oh maknanya mungkin ini mungkin ini tidak perlu kita sudah apa mentakwil. Eh sebenarnya Islam apa? Agama yang mudah, imannya apa adanya sudah, tanpa apa mentakwil takwilkan. Ya, adin yusrun agama mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Disuruh ngimani Allah punya tangan, apa sih repotnya? Ya. Tetapkan apa adanya. Ya. Jangan menyusahkan diri. Karena inilah al-bid'ah. Eh, suka buat apa? Orang lain susah. Eh, seperti kita di sini. Eh, susah apa ya? Apa? Belajar akidah. Biar tidak ketularan dengan apa? Dengan mereka. Eh, yang mereka yang buat susah kita. Ya. Apakah ada caranya? Mungkin bisa dijelaskan saya dengan contohnya ya, tadi. Allah punya tangan, kita yakini sudah Allah punya tangan. Ya. Jangan kita apa bayangkan sama dengan makhluk. Karena apa Allah mengatakan leisa kamislihi syai'un. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ya ada kelaziman, tidak ada keharusan kesamaan dalam lafaz harus adanya kesamaan dalam apa? hakikat. Ya manusia punya tangan, hewan punya tangan, apakah sama? Tidak sama makhluk ya antara makhluk saja manusia punya wajah binatang punya wajah ya nggak tahu mungkin panci juga punya wajah ya apakah sama tentunya tidak sama ini antara makhluk saya tidak sama antara apalagi antara al khaliq dengan al makhluk maka lebih utama tidak sama mungkin bisa dijelaskan saya dengan contohnya terkait kalimat di atas Allah tidak diliputi enam arah seperti layaknya manusia karena Allah jelas berbeda dengan makhluk lalu yang dimaksud enam arah tadi apa Ya seperti tadi, enam arah itu maksudnya ya seperti arah yang dikenal oleh manusia. Arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau yang dimaksudkan Allah ada di atas, cuma Allah diliputi dengan makhluk, maka itu adalah yang batil. Yang kita terima kalau dikatakan Allah ada di atas aras, cuma Allah tidak diliputi oleh apa? Makhluknya. Karena Allah A'la, yang maha tinggi, tidak ada yang setelahnya di atasnya. Eh dalam juga kita pernah eh, singgung pembahasan masalah nama Allah wal awalu wal akhiru wal zahiru wal wal batin. Ya Allah, maka Rasul mentafsirkan sendiri. Allahumma antal awal. Ya Allah, engkau adalah yang pertama. Laisa qabla kasih. Tidak ada seorang pun yang sebelum. Tidak ada sesuatu pun yang sebelum. Wa antal akhir falaisa ba'da kasih. Tidak ada yang terakhir, engkau adalah yang terakhir, tidak ada yang setelahmu eh, sesuatu apapun. Wa anta dohir. Dan engkau adalah yang dohir. Apa maksudnya? Laisa tidak ada sesuatu pun yang lebih di atas darimu. Ini yang dimaksudkan oleh apa? Allah ada di atas yang tidak ada sesuatu pun yang meliputinya. Adapun kaifiahnya bagaimana? al kefu majhulun. Eh, cukup kita imani. Tidak pula apa susah payah memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita mencernah Eh, sekali lagi Islam mudah. Yang menyusahkan diri adalah ya manusia itu sendiri yang tidak tunduk patuh kepada ya kabar berita yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Apakah benar kalau kita melakukan amalan-amalan pada bulan Rajab seperti puasa, salat, di akhir nanti kita bisa minum dari surga sungai Rajab? Apakah adilnya? Ya apakah ada amalan-amalan pada bulan Rajab yang sesuai Al-Quran dan Sunnah? <coughs> Eh, ulama mengatakan tidak ada kekhususan atau ibadah-ibadah khusus pada bulan Rajab. Ya, tidak boleh menentukan suatu atau mengkhususkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau kita mau ibadah, ibadah sebanyak-banyaknya tanpa apa kita meyakini ya sesuatu keutamaan-keutamaan khusus di bulan Rajab ini. Tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama dalam banyak kitab-kitab tentang masalah ketidaksahihannya hadis-hadis tentang masalah keutamaan ibadah atau keutamaan khusus di bulan Rajab. Jadi tidak perlu kita apa mengistimewakannya. Artinya mengistimewakan, mengkhususkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ibadah secara umum yang ada masalah. Ya, makanya di sini kata para ulama, orang yang mau sempurna itibanya kepada sunnah itu harus tergapai enam hal atau salah satu dari enam hal yaitu masalah sebab ya ini intinya masalah sebab kita misalnya ingin ibadah ya namun dengan sebab yang tidak pernah ada dalilnya dasarnya seperti tadi karena ibadah rojab saya sholat malam Ya. Kalau nggak berajar nggak sholat. Ini apa? Karena sebabnya bulan Rajab. Karena hadisnya doif, maka ini perbuatan bid'ah. Nggak sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau hanya sekedar, karena ini kebetulan, ya kita lagi mungkin ya masih mending, ya yaitu kita lagi banyak hutang sholat malam ini masih mending masih apa ingat ibadah meskipun sebelumnya nggak sholat cuma ambillah masih ada ya eh, niat untuk ibadah ini tidak ada masalah karena apa? Eh tidak dikaitkan dengan apa sesuatu yang tidak ada contohnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibadah-ibadah itu bisa dilakukan meskipun apa dengan sebab-sebab yang ya terkadang intinya eh, seperti kita katakan tadi ibadah itu harus ada sebab yang disyariatkan. Eh kita masuk masjid tayhatul masjid ini dibolehkan. Ya. Namun kalau kita masuk ke aula ya kantor misalnya sholat tahiyatul masjid karena sebabnya tidak ada maka ini suatu yang yang batil itu sebab ya masalah kalau kita itibak sunnah adalah ibadah kita lihat sebabnya kemudian yang kedua masalah jumlah bilangan ibadah kalau sudah ditentukan bilangannya tidak boleh dikurangi tidak boleh apa ditambah sholat duhur empat rakaat ya empat rakaat istighfar setelah sholat fardu tiga kali cukup tiga kali karena sauban mengatakan karena Rasulullah tidak insyaallah kami salati istighfar salasan Rasul setelah sholat fardu beliau istighfar tiga kali. Tidak boleh apa? Ditambahkan. Ini apa terkait dengan bilang Harus bilangan itu sesuai dengan dalil. Yang kedua, masa tempat. Ya, contoh misalnya masalah tadi. Tahiyatul masjid, namanya saya tahiyatul masjid tidak ada tahiyatul apa? Aula. Demikian pula sholat Idul Fitri adalah Adha di lapangan. Nggak ada tahiyatul apa? Lapangan. Datang lapangan Allahu Akbar. Niatnya apa? Tahiyatul. Ya, tidak ada. Ya. Ini kan apa? Tempatnya bukan bukan pada tempatnya. Demikian pula tawaf. Tawaf hanya ada pada ya di Masjidil Haram di Al-Ka'bah. Tawaf di kuburan ini adalah bid'ah bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa tempat, kemudian masa jenis. Orang apa? Menyembelih hewan korban pada waktu Idul Adha. Misalnya menyembelih apa? Ayam. Nah, karena nggak mampu untuk beli kambing, menyembelih ayam meskipun 10 misalnya. Ini apa? Perbuatan yang bid'ah karena tidak ada contohnya dari Rasulullah binatang yang boleh disembelih pada waktu Idul Kurban itu kambing, ya, sapi ataupun apa? unta. Ya, bagaimana kalau misalnya menyembelih harimau atau gajah kan banyak ya. Nah, itu kan tidak dibolehkan. Karena apa? Jenisnya tidak pernah dicontohkan. Ya. Kemudian juga eh dalam masalah sifat ya. Tadi sudah saya sebutkan apa? sebab ya kalau orang itu mau itiba dalam ibadah diperhatikan masa sebab dia beribadah masalah apa? Bilangan. Kemudian masalah tempat. Kemudian masalah jenis. Kemudian masalah waktu. Nah, ya, yang lima masalah waktu. eh, setelah dohor jam 10 pagi misalnya. Nah, ya, daripada nanti saya ketinggalan lebih baik apa? Didahulukan, dimajukan saja. Ini suatu yang batil tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam masalah sifat. Eh, bagaimana ibadah tersebut? Seperti misalnya kita sholat. Ya, kita mulai dengan apa? takbiratu al-ihram. Bagaimana kalau dimulai dengan eh, misalnya dalam hukum secara asal ya, bagaimana kalau kita mulai dengan dengan sujud, eh dengan rokok misalnya, eh tidak diperbolehkan. Eh kecuali kalau masuk beda lagi permasalahannya. Jadi kalau mutabak mau mutabak mau tiba sunnah dalam ibadah, perhatikan enam hal ini. Sebab, masalah sebabnya, masalah adat bilangannya, masalah jenisnya, masalah ya waktunya, masalah tempatnya dan masalah apa? sifatnya. Ini harus diperhatikan agar betul-betul ibadah kita sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan pada saat Isra Mi'raj? Hukumnya seperti apa? Eh tidak ada hukum apa-apa dan tidak ada apa-apa. Ya. Artinya ya sudah hari-hari itu seperti hari-hari biasa. Tidak perlu apa kita istimewakan dengan suatu ritual-ritual ibadah. Kalau memang suatu eh, kalau memang sudah kebiasaan kita, kita pas sholat malam ya sudah teruskan. Wah nanti tak, tak, sangat, tak saya takut bid'ah kalau kayak lakukan pada waktu malam Isya tidak ya sudah. Eh jadikan hari itu hari-hari yang seperti biasa, tidak ada keistimewaannya. Artinya apa? Kita harus meyakini hari raya bagi umat Islam cuma ada dua dalam setahun. Ya, Idul Adha dan Idul Fitri saja. Selain itu, adalah perayaan-perayaan yang tidak syar'i, yang tidak perlu kita merayakannya. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? dapat dilihat di dunia. Ia dalam keadaan terjaga. Kita kan tadi jelaskan, melihat Allah di dunia ada dua maknanya. Melihat Allah dalam keadaan terjaga, melihat Allah dalam keadaan bermimpi. Kalau ada ucapan ulama, Allah tidak bisa dilihat di dunia, maksudnya apa? Dalam keadaan terjaga. Adapun dalam keadaan mimpi ini pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, hadisnya Sahih riwayat Tirmidzi. Rasul mengatakan, ya, ini ra'aitu rabbi fi ahsani suratin setelah bangun tidur beliau mengatakan sesungguhnya aku melihat ya kepada Robku dalam bentuk yang seindah-indahnya. Wallahu taala. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Ketika Rasulullah menerima perintah sholat di eh, kemudian eh, jumlahnya setelah dapat konsultasi dari Nabi Musa berarti dia balik balik antara tidak Muntaha bumi iya Sidratul Muntaha iya ke bertemu dengan Allah iya hmm? ya. terus balik lagi ke langit ya, ke bumi enggak belum sampai ke bumi melewati Nabi Musa alaihissalam yang ada masih di tingkatan berapa langit itu kemudian naik lagi ke atas bukan. tidak ke bumi tidak. oh, bukan Ketika itu bertemu tidak bukan pada waktu kan sudah kita sampaikan tadi pada waktu Nabi SAW naik ke langit yang pertama itu ada ambia ketemu kemudian jangan salam kemudian dibalas salamnya dan seterusnya naik ke tingkat dua adalah lagi Nabi siapa dan seterusnya naik ke tujuh nah, disitulah Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihi assalam ya. ada lagi kan Thank you. Dari luar, dari luar. Ya, tafadhol. Cuma bagaimana suaranya? Anak nggak tahu yang gaib. kurang dengar, kurang dengar. Ada satu hal yang menarik tadi saya sampaikan. Ya. Perihal masalah sudah buka ya? sholat ketika tidak ada di Masjidil Haram. Itu tadi Ustaz menjelaskan memiliki keutamaan yang sama seperti kita sholat di Masjidil Haram. Nah, ini baru baru tinggal eh, ya. malam ini. Ya. Iya. Nah itu kalau saya diulang kembali, jelaskan kembali mengenai dalil Iya. Yang pertama kita sampaikan jazakallah khairan atas perhatian antum yang telah ya meyakini bahwasanya antum baru mendengar hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bukan suatu bid'ah hal yang baru. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya tidak semua yang tidak kita ketahui itu tidak ada, ya. Apalagi dalam masalah ilmu kita yakini ilmu kita itu sangat terbatas banyak hal-hal yang belum kita ketahui, ya. Dan alhamdulillah, ya pertanyaannya bagus, apa dalilnya? Kata Pak ulama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat sejarah ya, kejadian Isra wal Mi'raj, itu Nabi SAW pada waktu itu tidak berada di Masjid Al-Haram yang ada sekarang ini. Ya. Namun beliau ada di sebuah rumah dari rumah para sahabatnya. Walau alam saya lupa kalau nggak salah dari Umu Aiman kalau nggak salah di rumahnya Umu Aiman nanti bisa dilihat lagi dalam buku sejarah. Namun Allah mengatakan apa? Itu Masjid Al Haram. Padahal itu di rumah. Namun Allah menganggapnya sebagai apa? Masjid Al Haram. Dari sini ulama, eh mungkin nggak semuanya, cuma Inilah yang pernah kita dengar dari fatwa sebagai ulama seperti Syekh bin Baz dan selainnya mengatakan sholat ya di sekitar Mekah ya atau sekitar Masjidil Haram itu hukumnya sama dengan sholat di Masjid Al Haram. Karena apa? Allah menyatakan tadi meskipun Nabi tidak di Masjid Haram, namun tetap dianggap sebagai Masjid Al Haram. Wallahu alam. Ini yang sekali lagi faedah yang kita dapati dari para masyayikh ketika kita ya, menerjemahkan di musim haji pada waktu itu. Ya, dan sekali lagi di antara apa? Hikmahnya memperingan eh, beban mental atau beban fisik para jemaah haji khususnya orang-orang yang sudah sepuh ya biar dapat menyimpan ya eh, tenaga untuk hari hanya wallahu taala apalagi juga ya di sana kalau semuanya berkumpul di Masjid Haram ya eh, mungkin sangat eh, sesak dan sangat padat wallahu taala itu dalilnya Iya, mungkin ada lagi pertanyaan. Selanjutnya apa? Iya, tafadhol. Jadi kemarin saya pernah dengar dari kawan ketika dia menunggu haji sempat bicara sama temannya begini aku tak akan menjadi larut ya aku tak sholat nanggono itu kalau kalimat seperti itu apakah dibolehkan atau itu sesuatu yang harus kita hindari ya? karena mungkin hari-hari sebelumnya dia mungkin sholat di sekitar uh, pondokan atau ya kita katakan tadi kalau misalnya ya orang tersebut ya bukan pada waktu-waktu yang ya padat dan sesak di Masjidil Haram ya tidak selainnya untuk dia mengatakan seperti itu ya bagaimanapun juga ya melihat ya, Masjidil Haram secara langsung ya tentunya apa ya memiliki nilai yang plus dibandingkan dengan selainnya meskipun jika ada fatwa yang mengatakan sama hukumnya dengan sholat di tempat-tempat yang lainnya. Cuma bagaimanapun juga, eh, kalau kita melihat betul masjid Haram eh, di hadapan Ka'bah sholat tersebut, maka lebih mendapatkan mungkin kekhusyuan dan lain sebagainya. Ya, eh, tidak sepanahnya. Cuma fatwa tadi itu lebih dikhususkan eh, ketika apa? Dalam keadaan yang memberatkan jika datang ke Masjidil Al-Haram. Nah, wallahu taala alam. adalah keindahnya kan Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.